بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وتهير القلوب مزكي النفوس وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد أطهر الناس قلبا وأزكاهم نفسا وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفواحش اللهم يا ربنا زكي أنفسنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا يا من نظر إلى قلوب العباد فانظر قلوبنا برحمتك واجعل يا ربنا قلوبنا مطهرة ونيرة بمحبتك والإيمان بك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita masih terus diberi kemudahan oleh Allah untuk beristiqomah di majlis ini semoga majlis ini benar-benar majlis yang akan kita ketemukan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus semakin kita yakini bahwa keselamatan kita adalah di rombongan-rombongan semacam ini rahmat akan diberikan oleh Allah di dalam rombongan-rombongan semacam ini. Pengampunan akan diberikan oleh Allah di eh, rombongan-rombongan semacam ini. Maka begitu mudah bagi seorang hamba yang ingin bersih diri asalkan sering sering dan rajin bergabung di tempat semacam ini. Dan kemuliaannya majlis ini bukan karena yang mengajar atau siapa dan siapa akan tapi perkumpulan inilah yang menjadi kita mulia dan ini disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala perkumpulan-perkumpulan dalam kemuliaan. Dan majelis kita masih kita dengan Imam Ghazali rahimahullah taala. Bersama bimbingan Imam Ghazali dengan kitab Minhajil Abidina. Dengan kitab Minhajil Abidin yang kita sudah sampai kepada Al-Faslur Rabi' Al-Ghalib. Untuk menuju kepada Allah maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Mulai dari kita menjaga lidah, tangan dan sebagainya dari hal-hal yang menjadikan Allah murka, kita sekarang masuk al-fasl rabi. Fasal yang keempat. Al-qalbu, ni qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Al-Faslur Rabi Fasal yang keempat Al-Qalbu Hati Kita harus menduli kepada urusan hati kita Pada pertemuan yang lalu Anggauta tubuh kita perlu kita perhatikan Agar mata tidak melihat kepada yang haram Telinga tidak dengar kepada yang haram Sekarang kita masuki masalah hati Tumma kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Selanjutnya thumma 'alaika hendaknya engkau bihifdzihi dengan menjaga hati wa islahihi dan membenahi hati wa khusnin nadhari bidza fi dzalika dan benar-benar di dalam memperhatikannya wa badril majhudi dan berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam menjaga di dalam memperhatikan dalam membenainya hati ini. Kenapa? Fa innahu a'dhamu hadhil a'dha sebab hati adalah paling pentingnya anggota kita di dalam hal kotoran bahayanya. Jadi rusaknya hati ini yang luar biasa. Kotoran bahayanya wa aktsaruha atharan wa aktsaruha atharon dan paling besar, paling banyak pengaruhnya. Wa adaqquha amron dan paling pelik urusannya. Wa asyaqquha islaha dan paling susah pembenahannya. Wa as'abuha halan dan paling sulit keadaannya. Jadi hati ini benar-benar luar biasa. Semua kerusakan anggota bohir itu pun berangkat dari hati Mata melihat yang haram karena hatinya sudah kotor, tidak takut kepada Allah. Lidah menggunjing karena munculnya penyakit di dalam hati, kedengkian kepada sesama. Jadi sumbernya ada di dalam hati. Wadkur, kata Imam Ghazali, maka ingat. Agar benar hatimu, agar engkau bisa membenahi hatimu, menjaga hatimu. Maka wadkur, maka ingat. Fihi di dalam urusan hati ini ingat khamsata usulin lima pokok-pokok. Lima dasar-dasar yang harus engkau ketahui. Mukni'atin yang cukup. Jadi fahami lima hal berikut ini insya Allah engkau akan bisa menjaga hatimu dan membenahi hatimu di saat rusak. Mari kita dengar. Apa lima pokok itu kata Imam Baik? Apa lima pokok itu? Al-aslul awalu pokok yang pertama. Yang harus senantiasa engkau hadirkan. Pokok yang pertama adalah kau fahami. Qauluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ketahuilah. Yang harus kau fahami adalah yang pertama. Ya'lamu Allah mengetahui. Kha'inatal a'yuni perbuatan yang paling halus dari mata. Jadi kalau mata begini itu dianggap khianat. Sebab apa? Dia kedip kirinya nggak tahu. Ya kan? Kalau lagi tapi orang Pak, nah ini Khainatul ayun. Tetapi Allah tahu. Jadi ini ngejek misalnya. Kalau kita lagi ngomong ini sini, orang ini nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Allah maksudnya yang Maha tahu tentang Maksud kerdipan matamu itu apa? Ngejek orang? Orang nggak tahu tapi Allah tahu. Wa ma tukhfis suduru dan apa yang disembunyikan oleh hatimu, oleh dadamu. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dan Allah tahu apa kerdipan makna, kerdipan matamu itu Allah tahu. Khianatnya mata Allah tahu. Jadi Allah Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hatimu. Maksudnya apa? Kata Imam Imam Ghazali. Kamu harus yakini dan yakini bahwa Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Maha tahu apa yang ada di hatimu, lintasan-lintasan yang ada di dalam hatimu lihat. Kalau kita merasa malu di saat anggota tubuh kita melakukan satu kesalahan, malu dilihat manusia, apakah kita tidak malu dilihat oleh Allah? Kalau memang kita pernah kerap kita punya rasa malu jika dilihat oleh Allah, maka ketahuilah Allah juga tahu apa yang ada di dalam hatimu. Maka hendaknya engkau pun juga malu. Yang merasa malu dengan perilaku zahirnya dilihat manusia, benar. Agam tapi jika ternyata dia tidak malu kepada Allah, imannya yang rusak. Mungkin seseorang lalu berkata, aku pun malu jika anggota tubuh saya ini melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Aku malu di hadapan Allah. Baik. Jika engkau melakukan kemaksiatan dengan engkau tadohirmu itu malu kepada Allah, apakah kamu tidak malu dengan hatimu yang kotor itu? Mestinya dia spontan akan menjawab, aku pun juga malu karena apa? Allah maha melihat apa yang ada di dalam hatiku. Apa yang ada di dalam hati Allah maha melihat. Wa qawluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala innahu alimun bidatis sudur. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati. Yang tersembunyi di dalam hati Allah maha tahu. Kam alaga banyaknya. Zakarahu Allah menyebut. Wa karrara dan Allah mengulang-ulang zikrahu penyebutan Al-Qur'an itu fil Qur'ani di dalam Qur'an. Golep hati-hati. Wa kafa dan sungguh cukup bagi orang yang berfikir, bagi orang yang sadar bittila'il alimil khabir dengan pandangan atau pengetahuan al-alim yang maha tahu al-khabir yang maha mengetahui sama al-alim yang maha mengerti mengetahui al-khabir yang maha melihat maha tahu tahdhiran sebagai peringatan dan sebagai ancaman lil khawasi bagi orang-orang khusus min ibadi dari hamba-hambanya kalau orang mau berpikir sadar bahwa Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu maka Pengetahuan seperti ini sudah cukup bagi orang yang sadar. Dari orang-orang khusus, maksudnya khusus yang telah mendapatkan keimanan di dalam hatinya. Keyakinan Allah maha melihat. Dari hamba-hamba Allah, kalau dia benar-benar yakin Allah melihatnya, Allah mengetahui hatinya, niscaya dia akan menjaga hatinya. al mu'amalata ketahuilah berurusan dengan ma'alamil ghuyub. Zat yang maha tahu tentang yang gaib itu khatarun khatirun sangat bahaya sangat besar satu hal yang amat berat kotor itu bahayanya luar biasa khotir sangat artinya kalau Allah sudah melihat hatimu kalau engkau yakin Allah melihat hatimu adakah kesempatan setelah itu untuk mengotori hati sehingga dihadirkan oleh Imam Ghazali menyentuh kesadaran kita bahwa Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu sehingga jangan sampai engkau punya pikiran yang tidak-tidak. Atau hatimu melintaskan sesuatu yang tidak baik. Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu. Dan sungguh urusan dengan Allah itu besar. Kalau kita urusan dengan manusia, mungkin kalau orang tidak suka dengan kita, dia akan menghindar dari kita atau tidak mau berurusan dengan kita. Akan tapi kalau kita sudah berurusan dengan Allah, Allah tidak suka, tidak senang dengan kita, maka ketahuilah yang ada adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Fondur maka lihatlah mada ya'lamu min qalbika. Apa yang Allah ketahui kira-kira dalam hatimu? Apa kira-kira yang kau yakini saat ini? Allah melihat hatimu. Allah melihat hatimu. Dan apa yang kau simpan di dalam hatimu? <clears throat> Kemunafikan. Kedengkian, kesombongan, ria. <clears throat> Manusia di sekitarmu tidak tahu Engkau yang ustad barangkali yang setiap hari memberikan kajian kepada manusia-manusia. Zahirmu sudah kau tata rapi sekali. Hampir tidak pernah terlihat maksiat dengan zahir. Dan barangkali sunnah Nabi pun sangat dekat dengan anggota tubuhmu. Akan tetapi lihat. Inna allaha yang duru ila qulubikum. Allah melihat kepada hatimu. Lihat. Tidak cukup dengan jasad yang kau benahi. Akan tapi ternyata hati. Jadi menanamkan keyakinan di hati kita bahwa Allah melihat hati kita itulah upaya pertama untuk menjaga hati kita. Kalau sudah lengah, lalai akan keyakinan ini maka begitu mudahnya kita mengotori hati. Ini yang pertama. Al-aslu tsani kata Imam Ghazali. Pokok yang kedua lihat. Pokok yang kedua ini, kalau pokok yang pertama tadi Allah Maha tahu apa yang ada di hati hatimu. Apa yang kau terlintas di hatimu? Lihat. Allah. Kayaknya kayak munafik semua kita ya. Kalau sudah kita mikir-mikir begitu, ada lintasan kita macam-macam. Semalam saja lintasan baiknya sedikit, banyak lintasan jeleknya. Yang ada di hati kita dan Allah maha tahu. Istighfarnya lidah, akan tapi hatinya pun merencanakan yang jelek. Allah. Perlu banyak merenung. Semua yang berbicara dan yang lainnya. Allah melihat hati kita tuh. Dengan tetangga. Sombong karena diberi oleh Allah ilmu. Sombong karena diberi oleh Allah harta. Sombong. Allah maha tahu tentang itu semuanya. Yakini Allah melihat. Baik. Yang kedua al-aslu tsani pokok yang kedua kata Imam Ghazali rahimahullah. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala sesungguhnya Allah taala itu la turu ila suarikum tidak melihat kepada bentuk zahirmu. Tidak melihat kepada gambar zahirmu. Allah tidak melihat kepada gambar zahirmu. Wa absyarikum dan badanmu Apakah ini kulitnya hitam, kuning, kulit hitam, hitam, putih? Allah tidak melihat kepada bentuk itu. Sehingga tidak ada perbedaan apakah ini orang kulit hitam atau kulit putih. Matanya sipit atau belalak-belalak. Ya ada. Hidung pesek atau mancung. Bukan penilaian Allah ada di situ. Maka yang merasa lebih ganteng dari yang lainnya hati-hati. Yang merasa lebih putih, merasa lebih ini, lihat. Allah tidak melihat kepada zahirmu itu, tidak. Wa innama yanzuru ila qulubikum akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian semuanya. Fal qalbu maka sesungguhnya hati itu maudhi'u nadhri nadhri rabbil alamin sesungguhnya fa idzan fal qalbu idzan maka hati itu adalah maudhi'u nadhri rabbil alamin tempat melihatnya Allah. Allah melihat kepada hatimu. Ini yang harus kita yakini. Faya ajaba sungguh mengherankan. Man hamba-hamba. Orang temu yang peduli. Biwajihi dengan wajahnya. Alladhi huwa maudi'u maudi'u nadhari rohauki. Yang wajah itu tempat melihatnya manusia. Kalau anda mengobrol dengan orang, orang melihat jempol kita ataukah wajah kita? Nah. Orang ngomong, ngomong dengan anda langsung lihat, oh gimana ibu baik. Jempolnya dilihat begitu. Bapak. Jadi manusia kalau ngobrol adalah memperhatikan wah, wajah. Baik. Sungguh mengherankan hamba-hamba Allah yang sibuk membersihkan wajahnya. Fayaqsiluhu kemudian dia basuh. Wayunadzifuhu dan ia bersihkan minal aqdhar dari kotoran. Sehingga lihat Bangun pagi mau ketemu tamu nggak enak kalau masih beleken. Dia harus bersihkan dulu. Ya, bersihkan. Ah, ini mau ketemu orang nih. Hmm. Wudu atau dibersihkan dia. Bahkan yang paling pertama kalau orang mau mandi itu lihat yang diperhatikan apa? Wajahnya bukan yang lainnya. Karena tahu bahasanya nanti akan ketemu orang lain, maka harus saya bersihkan wajahku. Minal akbari dari kotoran-kotoran. Adnasi. Dari sesuatu yang kotor. Kotoran. Repot bahasa Arab itu terlalu luas. Agdar kotoran. Adnas juga kotoran. Kotoran dengan bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Bahasa Indonesia itu bahasa miskin. Bingung ya. Kadang-kadang kita menerjemahkan yang berbeda-beda. kemudian ia menghiasi wajahnya bima amkanahu semampunya yang mungkin ia lakukan. Mungkin ibu-ibu pengen ketemu ibu-ibu dikit dikasih bedak sedikit untuk ketemu dengan ibu-ibu yang lain, agak sedikit. Li alla yattali makhlukun fi, li alla yattali supaya tidak melihat makhlukun makhluk Allah yakni manusia fihi kepada wajah tersebut ala aibin kekurangannya. Berusaha ditutup ada panunya, ditebelin bedaknya biar gak kelihatan panunya. Pokoknya pengen ditutup deh. Sungguh mengherankan lihat. Orang yang percaya akan adanya Allah yang menyaksikan hatinya. Sungguh mengherankan. Jika ada seseorang yang hanya sibuk membersihkan wajahnya. Yang wajah itu tempat pandangan manusia. Tapi setelah itu dia lupa walayah tamu biqalbihi tapi tidak peduli urusan hatinya. Walayah tamu tidak peduli biqalbihi dengan urusan hatinya. Alladhi yang hati itu adalah huwa maudhi'u nadhari rabbil alamin tempat melihatnya Allah. Wa kemudian ia bersih sucikannya. Wa kemudian ia hiasi hatinya dengan kecintaan kepada orang soleh Dihiasi tidak dengan kecintaan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yutayyibuhu dan ia bersihkan. Yutayyibuhu ia bersihkan hatinya dari hal-hal yang menjadikan Allah murka kedengkian. Ya. Yutahiru bersihkan. Wala kaila yattali rabbu jalla jalalu kaila yattali. Kaila yattali supaya tidak melihat Rabb Allah jalla jalalu yang maha agung ala dadasin fihi dengan kekotoran yang ada di dalam hati wasyaidin dan kerusakan wasyaidin dan kerusakan wa afadin sama kerusakan wa afatin afat itu ya sakit penyakit-penyakit wa aibin celah bal agad tapi yuhmiluhu lalai bifadaiha dengan kejelekan-kejelekan wa akdharin dan kotoran-kotoran wa qaba'ih wa fadaiha kebusukan-busukan wa akdharin kotoran-kotoran wa qabaiha kejelekan-jelekan law ittala al khalqu kalau seandainya makhluk melihat ala wahidin minha kepada salah satu dari kekotoran tersebut lahajaruhu niscaya akan meninggalkannya wa tabarra'u minhu dan akan tidak mau berurusan terlepas minhu dari orang tersebut watarduhu dan mungkin mengusirnya. Wallahul musta'an. Allah lah tempat minta pertolongan. Dijelaskan oleh Imam Ghazali, sungguh mengherankan seorang hamba yang yakin bahwa Allah melihat hatinya. Kemudian orang itu hanya sibuk ngurusi apa yang bakal dilihat manusia yaitu wajahnya lalu dengan mencucikan wajahnya setiap kali setiap hari berkali-kali menghiasi wajahnya dan seterusnya dan seterusnya hanya ingin dipandang oleh manusia agar tidak ada celah yang terlihat oleh manusia mengherankan sekali manusia bentuk ini sibuk dengan apa yang bakal dipandang manusia tapi ternyata dia lalai akan apa yang dipandang oleh Allah Menyibukkan dengan bentuk zahirnya. Menjaga perilakunya. Zahir baik, lihat. Sopan santunnya dijaga, lihat. Mulai dari semuanya dijaga. Zahirnya dijaga. Pakai minyak wangi. Baju yang bagus. ingin dilihat oleh manusia bahwasanya dia orang yang rapi, orang yang baik, orang bersih. Akan tapi ternyata dia lalai memperhatikan urusan hatinya yang Allah melihatnya. Sementara yang kita inginkan adalah bukan ridho manusia kalau orang paham. Kita ingin ridho Allah. Tapi kenapa kita hanya sibuk dengan urusan-urusan yang dilihat oleh manusia? Lalai dengan apa yang dilihat oleh Allah. Lalai dengan apa yang dilihat oleh Allah. Sehingga kita tidak peduli dengan kebersihan hati. Tidak berusaha untuk menjaga hati. Padahal kalau ada satu kekotoran hati. Seandainya manusia itu melihat. Untungnya ditutup. Kalau kekotoran hati kita ini manusia yang lihat kita niscayalah hajaru. Mereka akan meninggalkan kita, engkau. Mereka akan meninggalkan kita kalau manusia tahu bahasanya di hati kita ada penyakit dengki itu kok ketahuan niscaya gak ada orang yang mau dekat dengan kita. Kalau orang tahu bahasanya di hati kita ada yang namanya dendam, gak ada orang mau dengan kita. Hanya karena ditutup saja, makanya orang mau dengan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dan memang benar kadang manusia ini benar-benar lalai. Sehingga dia lebih peduli dengan apa yang dilihat manusia. Sehingga muncullah amal-amal yang dilakukan hanya karena disanjung manusia. Muncullah riak-riak. Orang rajin beribadah melakukan kebaikan akan tetapi ternyata yang diinginkan adalah hanya sanjungan dari bangsa manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini asal Asal yang kedua yang harus kita pahami bahwa kita harus meyakini betul bahwa Allah melihat apa yang ada di hati kita. Dan ini tingkat keimanan yang sesungguhnya. Tingkat yang luar biasa. Ini adalah makamnya, namanya makam ihsan. Tidak cukup kita meyakini Allah ada, Nabi Muhammad ada. Akan tapi lebih dari itu kita meyakini bahwasanya Allah melihat kita. Allah melihat hati kita. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Allah memengerti apa yang terlintas di hati kita. Dan keyakinan ini jika kita bangun terus, maka nanti akan muncul satu kebiasaan atau uh, seorang hamba itu akan begitu takutnya jika hatinya terkotori oleh penyakit-penyakit hati. Tapi yang lalai, maka ia pun tidak akan peduli dan di saat tidak peduli, maka di saat terjangkit penyakit pun mungkin tidak sadar dan tidak terasa. Mungkin Anda bisa menggambarkan bahwa kalau kalau kita ingin mempunyai satu bunga yang indah tentunya kita harus selalu kita rawat bunga tersebut dan di samping kita rawat kita pun harus rajin menjaga dari penyakit-penyakitnya. Karena kita merawatnya. Jadi kalau orang peduli dengan bunga yang indah itu agar enak dipandang mata, maka kita rawat itu bunga. Dan di saat bunga itu ternyata terjangkit penyakit, maka segera kita pangkas. Nah, di saat kita lalai kepada bunga tersebut, apa yang terjadi? Gak pernah kita perhatikan bunga tersebut, maka di saat terjangkit dengan hama, penyakit, ulat dan sebagainya, kita pun tidak pernah peduli. Bahkan tumbuh suburnya pun kita tidak pernah peduli dan ini musibah, bunga. Maka bunga itu pun, itu pun tidak akan menjadi baik karena tidak pernah kita rawat. Sama dengan hati. Jika kita biarkan hati tidak pernah kita rawat, maka tiba-tiba banyak penyakitnya kita pun tidak sadar. Tiba-tiba hati kita sudah mati dan matinya. Hati maknanya adalah nasihat biarpun disampaikan oleh lidahnya para kutub wali-waliullah. Bahkan Nabi pun tidak akan hati itu bisa mendengarnya. bila Hati yang mati, hatinya Abu Jahal. Kebenaran bisa dipahami oleh akal dan otaknya. Akan tapi lihat. Hatinya sudah mati, lihat. Ia pun susah menerima kebenaran. Banyak ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang bisa paham dengan akal dan otaknya tentang ilmu-ilmu kebenaran akan tapi hatinya tidak bisa menerima kenapa hatinya sudah mati hatinya kotor karena hatinya penuh dengan penyakit tidak pernah coba untuk dibersihkannya. Jadi membersihkan hati kita dari macam-macam penyakitnya, menjaga hati kita dari macam-macam penyakitnya ini memberi kesempatan hati untuk bisa menerima kebenaran-kebenaran yang bakal didengar oleh telinganya, bakal dilihat oleh matanya, bakal diucap oleh lidahnya. Maka inilah hati yang salim, kolbun salim, hati yang selamat dan itu yang akan dibawa nanti kepada kebahagiaan di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hati kita biarkan dengan kekotorannya lihat kedengkian, dendam, riak, terus subur dengan penyakitnya. Dan kita tidak peduli, tidak pernah membaca kitab semacam ini. Sehingga ada orang yang diperhatikan adalah urusan amal dohirnya. Urusan dengan manusia. Karena dia seorang ustadz, maka dia punya kewajiban untuk menjaga perilakunya agar jadi contoh. Uswatun hasanah. Sehingga yang dipedulikan adalah yang diperhatikan bagaimana ia berperan sebagai ustadz yang baik. Cara bertutur kata pun diatur pakai timbangan. Kemudian cara berjalan pun ternyata diatur agar iramanya indah sesuai dengan karakter, sesuai dengan sifatnya seorang guru. Cara duduknya pun ternyata diikutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi dia lupa yang dimakmurkan hanya anggota tubuhnya agar dilihat manusia sebagai sesuatu yang baik, tapi lupa dia memakmurkan hatinya. Lihat Lupa dia menjaga hatinya, lihat Allah tidak melihat kepada dohir perbuatanmu, tapi Allah melihat pada hatimu. Yang lalai menjaga hatinya, hatinya akan kotor. Hatinya akan rusak. Dan di saat hatinya rusak, tiba-tiba mati hati tersebut. Lihat, muncullah ustaz yang sombong. Ahli ilmu yang sombong tidak bisa terima kebenaran. Dan dia ternyata tempatnya di neraka jahanam. Maka dari itu, sangat perlu kita untuk terus menjaga hati kita. Ingat Allah melihat. Anda melintaskan sesuatu yang jelek lintasan yang jelek macam-macam apapun yang maka Allah Maha tahu kalau anda malu mencuri malu mencuri dilihat manusia mungkinkah seseorang berkata aku telah mencuri tidak kalau kalau kita mengucapkan aku mencuri nanti orang pada tahu kalau aku mencuri tapi lihat kalau hati melakukan sekutu kejelekan Memang manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Semestinya bagi orang yang yakin Allah melihatnya, dia pun malu. Dia yakin, malu kalau yakin Allah melihatnya. Maka sesungguhnya, Imam Haddad menyebutkan, orang tidak akan bisa melakukan kemaksiatan. Baik secara lahir maksiatnya atau batin maksiatnya, kecuali satu dari dua hal. Jadi orang melakukan kemaksiatan, dengan hatinya ngedengki, ngedendam dan sebagainya. Kecuali karena satu dari dua hal. Yang pertama, melakukan kemaksiatan, mendengki, mendendam, atau melakukan kemaksiatan dengan zahirnya. Yang pertama, dia melakukan kemaksiatan lahir atau batin. Karena sementara dia adalah tidak yakin kalau Allah melihatnya. Orang melakukan kemaksiatan ahli iman, kalau melakukan kemaksiatan itu pilihannya dua, tidak ada tiganya. Aslinya kalau orang sadar, merenung coba. Kalau seorang hamba melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan lahir atau batin, itu ada dua pilihan. Yang pertama, di saat ia melakukan kemaksiatan dengan hatinya tadi, ngedengki, ngedendam dan sebagainya, atau melakukan kemaksiatan dengan dohirnya, yang pertama, dia melakukan itu semuanya. Dan dia tidak meyakini kalau Allah melihatnya. Kenapa kau lakukan? Kenapa kau menggunjing? Kenapa kau mendengki? Kenapa kau mendendam? Kalau jawabnya apa? Allah tidak melihatku. Melakukan kemaksiatan dan dia yakin kalau Allah tidak melihatnya, maka hukumnya adalah kafir meyakini Allah tidak melihatnya. Satu. Yang kedua pilihannya suruh milih. Ahli iman yang melakukan kemaksiatan. Pilihan yang pertama adalah pilihan kafir. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, lalu dia meyakini Allah tidak melihatnya, maka dia kurang ajar hukumnya kafir. Dia kafir mengatakan Allah tidak melihat. Naudzubillah. Allah melihat. Yang kedua, seorang mukmin melakukan kemaksiatan. Sementara dia yakin Allah melihatnya. Maka ketahuilah. Itu adalah orang kurang ajar. Yakin Allah melihat, dia masih melakukan kemaksiatan. Kata Imam Haddad. Jadi kalau orang sadar dengan keimannya, keimanannya, mungkinkah dia melakukan kemaksiatan? Tidak mungkin. Sehingga disabdakan oleh Nabi SAW. La Sari sariku hina yasrik wa huwa mu'min wa la yazdi hina Tidak ada seorang pencuri waktu mencuri itu beriman. Tidak ada seorang pezina di saat berzina waktu itu beriman. Tidak ada. Artinya apa? Di saat seseorang mencuri saat itu imannya ditanggalkan. Naudzubillah. Kalau mati waktu itu su'ul khatimah Orang melakukan zina imannya sudah tidak ada waktu itu. Dicabut, ditanggalkan imannya. Sehingga kalau mati dalam keadaan seperti itu, dia mati dalam kehinaan su'ul khatimah Sebab apa? Tidak akan orang melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia. Iman ada di dalam hatinya. Maka itu yang harus difahamkan bahwa. Kata Imam Haddad, kalau ada orang melakukan kemaksiatan, pilihannya dua. Meyakini Allah tidak melihat, syirik. Atau meyakini Allah melihat. Ya. Tanya kan Allah melihatmu? Iya. Kenapa kau lakukan itu? Karena aku kurang ajar. Jadi jadi renungan-renungan seperti ini terus perlu kita hadirkan bahwa Allah Maha melihat apa yang ada di hati kita. Jadi jangan sampai ada di antara kita tuh lalai setitik pun tentang urusan hati. Lagi-lagi permasalahan adalah lalai dan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu itu ternyata banyak yang hanya sampai di otaknya. Ilmu kebenaran yang dibaca di dalam buku yang didengar dari guru itu hanya di kepala dan di otaknya sebatas meja diskusi la yatajawazu an hanajirhi disabdakan oleh Nabi alangkah banyak ilmu yang didapat oleh seorang hamba itu tidak sampai melewati tenggorokannya maksudnya tidak sampai melewati tenggorokannya Pak enggak sampai turun ke hati enggak pernah dirasakan oleh hatinya orang tahu kebenaran dengan otaknya diskusi tapi tidak pernah rindu untuk bangun malam Wah, wow, bicara tentang Islam, kejayaan Islam berjuang Islam Allahu Akbar tapi hanya di lidah saja tapi tidak masuk ke dalam hatinya la yatajawaz an hanajirhi hati-hati maka Imam Ghazali memperhatikan ah, mengajari kepada kita ingat peduli kepada urusan hatimu lihat Allah melihat hatimu sehebat apapun amal zahir yang engkau lakukan jika ternyata hatimu kotor maka tidak ada gunanya amalnya orang sombong sebab Disitulah Allah melihat hatimu. Hatimu, hatimu tempat melihatnya Tuhanmu. Tuhanmu melihat kepada hatimu. Artinya perilaku dohirmu baru ada nilainya jika berangkat dari hatimu yang bersih. Kalau hati kotor akan melahirkan pekerjaan yang kotor. Maka tidak ada orang yang punya pekerjaan yang jelek hatinya bersih. Tidak ada itu. Jadi kalau hati yang kotor, itu akan menghantarkan pekerjaan yang jelek. Tapi lihat, belum tentu orang yang punya pekerjaan baik hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor sebab hati itu yang memberikan komando. Komandannya di dalam anggota tubuh kita adalah hati. Kalau dia baik maka akan mengajarkan, mengajak kepada mata untuk melihat yang baik. Telinga untuk mendengar yang baik. Karena hatinya baik, hatinya benar takut kepada Allah. Di saat mendengar kunjingan, mudah dia meninggalkannya. Akan tetapi, lihat. Jika ternyata hatinya kotor, lihat mengajak yang haram. Sehingga lihat, jangan dibalik. Anggota tubuh mungkin baik. Tapi belum tentu hatinya baik. Tapi kalau anggota tubuh kotor, pasti karena hati yang kotor. Hati yang baik akan menjadikan anggota tubuh yang baik. Sehingga ukurannya adalah di dalam hati ini. Maka tidak ada orang boleh ngomong, yang penting hatiku baik kan. Ngelakukan gak bener, Katanya Pak, yang penting hatinya baik. Gak menutup aurat. Yang penting kan hati saya baik. Innalillah. Yang penting hatiku. Sering kalau ada orang ngomong gitu, itu dusta yang paling besar. Yang penting kan hati. Masalah dohir kan gak penting. Eh, dohirmu itu adalah terjemahan daripada hati. Anggota tubuh kita itu menerjemahkan apa yang ada di hati kita. Sebab kalau hati kita baik, hati kita kenal kepada Allah, Hati kita takut kepada Allah, lihat akan mengombandoi semua anggota tubuh kita untuk tidak melakukan yang Allah murka. Tapi kenapa kita melakukan sesuatu yang Allah murka? Karena hati kita sudah tidak takut kepada Allah. Maka bohong kalau ada orang melakukan kemaksiatan lalu berkata, "Yang penting hatiku baik." Enak benar. Ada seorang wanita berhujjah. Ia tidak menutup aurat. Seandainya dia berkata, aku tidak menutup aurat, aku melanggar Allah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Beres urusannya. Tapi tidak, sudah tidak menutup aurat mengatakan, yang penting hati baik, biarpun orang pakai kerudung tapi hatinya jelek. Dua kali kesalahan. Menganggap dirinya bersih, menjelekan orang lain lagi. Ini Sayyidat Fatimah Zahra hatinya sangat bersih, tapi ternyata beliau sangat malu. Auratnya ditutup. Auratnya ditutup, malu dia. Padahal beliau adalah putri Rasulullah yang sangat mulia, sangat baik. Ternyata beliau sangat takut melakukan kejelekan secara tohir. Sekarang orang zaman sekarang begitu tuh, sering ya. Katanya ada yang penting hatinya, yang penting hati. Masalah baju sih nggak penting, yang penting hati kita. Yang penting hati kita. Adakah hati yang baik jika anggota tubuhnya tidak baik? Nggak ada. Hati yang baik, anggota tubuh tubuh tidak baik, nggak ada. Anggota tubuh ini terjemahan dari apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau kotor anggota tubuhnya dari dalam hati kotor. Baik. Hatinya kotor bisa saja anggota tubuh baik. Tapi kalau hati kotor, kalau anggota tubuh kotor, hatinya kotor. Jangan dibalik. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Maka jangan orang sok meremehkan urusan hati. Yang penting yang penting kan hati. Yang penting hati kita. Allah. Sholatnya enggak. Sama orang nyelekit. Yang penting hati. Yang penting hatimu kenapa? Jangan sok ngomong yang penting hati kita. Tahu enggak? Sadar enggak hatimu kayak begitu tuh? Waktu ngomong yang penting hatiku itu sebenarnya dia kesombongan. Enggak mau diingatkan sama orang lain. Itu pun enggak sadar. Yang penting hati kan. Diingatkan bu, pak, tolong jangan melakukan itu. Yang penting kan hati bu. Nah ngomong itu. Enggak, sombongnya itu enggak sadar dia. Yang penting hati. Baik, memang yang penting hati, tapi yang penting hati benar dipandang Allah. Bukan yang penting hati untuk membela diri. Kalau sudah yang penting hati bela diri, maksudnya orang tidak mau disalahkan. Maksudnya kalau orang yang ngomong yang penting hati, itu menganggap hatinya paling bersih. Kamu yang jelek. Itu bahaya. Dia tidak sadar waktu. Paling kotornya hati adalah di saat seseorang mengatakan hatinya paling bersih. Allah tuzakku Jangan engkau menyaksikan kebersihan hati dengan dirimu sendiri hatiku bersih. Waktu orang mengatakan hatinya bersih, telah dikotori dengan kesombongannya. Jadi menjadi kotor lagi. Tidak ada orang boleh mengatakan, Alhamdulillah, hatiku sudah bersih, Masya Allah. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Semestinya kita selalu takut kalau hati kita kotor. Baik ini saja, ingat hati adalah tempat Allah melihat. Allah melihat kepada hatimu. Dan bukan anggota tubuhmu. Tapi lihat, ini memang banyak benar orang pakai hadis ini. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada dohirmu dan jasadmu, tapi Allah melihat kepada hati. Maka dari itu sudahlah masalah usulan dohir bebas. Yang penting hati kita. Enggak sholat, enggak ini. Yang penting kan hati ingat Allah. Pada Allah. Musibah. Tidak begitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan khutu zinatakum indakuli masjidin. Kalau mau sholat yang benar. Adab tata kerama. Pakai baju yang rapi. Perilaku dohir yang baik. Karena zuhir ini menunjukkan kepada apa yang ada di dalam hati. Wallahu a'lam bisawab. Baik kepada para jemaah, kami buka pertanyaan bagi jemaah laki-laki kami beri kesempatan untuk bertanya dua orang dan kepada para jamaah wanita kami beri kesempatan dua orang penanya. Baik, kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, begini Bu ya, saya masih sedikit kurang paham tentang masalah zakat, terutama zakat panen padi. Misalkan ada seorang yang menduai padinya itu dalam satu hektarnya itu dapat 6 ton. Kemudian dipotong untuk oleh upah orang yang menuainya itu biasanya seper enam. Jadi satu tonnya itu untuk yang menuai, yang lima tonnya itu untuk yang punya padi itu. Yang dikeluarkan jakatnya itu yang mana bu ya? Apakah yang enam ton itu? Apakah setelah dipotong untuk upah yang menuai itu lima ton itu? Kemudian Bolehkah zakat tersebut diberikan kepada orang tua atau mertua yang kurang mampu dalam kajian ekonominya begitu ya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, eh, kami sehari-hari tidak lepas dari tayangan TV Bu ya ya tidak lepas dari tayangan TV, melihat TV di rumah kan ada tiap hari, ada tontonan, ada segala macam. Nah, apakah itu merupakan maksiat atau kita untuk meng, apa oh, untuk minta ampun kepada Allah itu hanya cukup apa dengan sholat tahajud? Apakah kita harus bersolat taubat? nah, untuk, karena kita sehari-hari tidak lepas dari tayangan TV itu, artinya bermacam-macam acara gitu Sampai kadang-kadang suami istri bertengkar gara-gara TV-nya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi jamaah perempuan kami persilakan. Ada yang menanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sholat dan puasanya wanita yang sedang istihadoh? Apakah diwajibkan setiap sebelum sholat mandi terlebih dahulu? Serta bagaimana puasanya di bulan Ramadan? Apakah tetap harus mengkodoknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Di jemaah perempuan? Satu lagi. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin menanyakan tentang uh, bagaimana hukum fidyah puasa dan fidyah sholat. Tolong jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk uh, eh, jawab kami persilakan kepada Bu Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah zakat yang harus difahami yang dijelaskan oleh para ulama, yang akan mengurangi pengeluaran zakat itu adalah hanya biaya penyiraman saja. Artinya, dibedakan antara zakat yang disiram dengan air hujan dan air sungai dan zakat yang disiram dengan biaya desel atau siraman curahan tangan-tangan atau pegawai pekerja. Sehingga zakat yang disiram dengan air hujan tanpa biaya dari kita atau aliran sungai, maka itu zakatnya adalah al-usru sepersepuluh. Kalau ternyata ada campur tangan kita, yang sekiranya jika kita tidak menyiramnya dengan upaya dari kita, apakah itu diesel yang kita bayar ataupun siraman dengan tangan manusia, maka kalau kita perlu itu, siraman tidak mengandalkan air curahan hujan dan sungai, maka saat itu zakatnya berkurang menjadi nisful usur 5%. Nah, adapun biaya-biaya yang lainnya, pupuk dan sebagainya, tidak boleh dimasukkan dalam bab ini. Biarpun pakai pupuk harganya mahal, maka pupuk itu tidak akan mengurangi. Asalkan curahannya adalah air hujan. Sebab pupuk itu hanya akan menambah kualitas. Jadi hidup matinya pepohonan, tanaman bukan karena pupuk. Akan tapi karena air. Sebab kalaupun tidak dipupuk, ia akan tetap hidup. Hanya untuk meningkatkan kualitas maka dipupuk. Kemudian biaya panen dan sebagainya. Itu maka ini adalah lain. Memang itu adalah pertanyaan yang pantas untuk di, di disampaikan. Biaya panen. Jadi uh, di dalam panenan itu biasanya memang kalau ada orang memanen padi sehingga ada orang yang uh, apa namanya? Kalau bahasa Jawa Timur derep ya. Ya derep ya sama ya. Di sini derep ya jadi dia mendapatkan gaji misalnya 10 kali centong maka dapat sekali seduk dapat satu. Kalau 10 karung dapat artinya 10 persen, 10, 1 banding 10. Apakah yang dizakati dari jumlah semuanya atau dengan apa yang menjadi haknya orang tersebut kita hitung juga. Maka yang harus disampaikan bahwa kita tidak boleh membebankan kepada orang orang petani dengan dua beban sudah diberikan kepada orang lain, pun demikian, demikian kita hitung sebagai hitungan yang harus dibayari. Maka yang sudah Anda berikan kepada orang yang bekerja itu tidak usah dihitung lagi. Jadi sisa bersihnya saja, kalau ternyata lima ton tadi ya lima tonnya saja yang perlu di, dizakati. Sebab yang satu sudah Anda berikan kepada orang lain. Jangan sampai hitungannya enam ton ternyata ya enam tonnya hitungannya enam ton. Artinya 10% eh, dari 6 ton itu berapa? Maka di situ akan membebankan kepada seorang kaya dengan dua beban. Yang satu ton sudah dikasihkan, ternyata zakatnya dari satu ton yang dikeluarkan diambilkan dari lima ton. Secara otomatis seperti itu. Maka yang sudah anda berikan sebagai upah orang yang menuai padi, biarkan. Dan itu sudah selesai, nggak usah dihitung. Tinggal yang perlu kita hitung adalah yang masih tersisa dari itu semuanya. Jadi dari sisanya itu, itu zakat. Dan zakat pertanian itu, jika seandainya pertanian tanaman yang pertama tidak sampai satu nisab. Satu nisab itu diperkirakan sekitar 700-an atau 804 kilo lah. Itu dalam bentuk beras. Kalau dalam bentuk padi mungkin satu ton, koma dua, satu ton, koma dua kurang lebihnya. Jadi Sebab merosotnya itu 30 persenan kurang lebihnya. Para petani lebih tahu itu. Jadi yang perlu dianggap, yang dianggap adalah hasil berasnya, bukan padinya. Jadi 8 ton, eh 8 ton, 8 kuintal, 4 itu sudah wajib mengeluarkan zakat dan dikeluarkan zakatnya adalah al-usru 10%. Dan jangan khawatir, apa yang Anda keluarkan ada pahalanya. Jadi zakat itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Anda yang rajin sedekah. Ada orang rajin sedekah ternyata susah bayar zakat. Karena memang jatahnya di neraka. Orang bisa bersedekah gampang. Tapi giliran hitung-hitungan zakat susah. Padahal kalau ada seseorang membayar zakat, pahalanya membayar zakat lebih gede dari pahala sedekah. Zakat yang Anda keluarkan misalnya 5 juta zakatnya nilainya 5 juta atau zakatnya setengah ton 500 5 kuintal zakat yang anda keluarkan 5 kuintal 5 kuintal maka ketahuilah 5 kuintal yang anda keluarkan itu akan jadi pahala semua dan lebih gede daripada kalau anda memberikan kepada fakir miskin 5 kuintal sebab zakat hukumnya adalah wajib dan ibadah wajib disepakati pahalanya lebih gede daripada zakat sunnah Kemudian zakat itu diberikan kepada mertua. Bagaimana hukumnya? Atau kepada orang tua. Lihat, semua zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafakahinya. Anda seorang perempuan kaya raya, mempunyai ibu mertua. Maka karena ibu mertuamu itu tidak wajib engkau beri nafkah. Asalkan tidak dalam naunganmu untuk engkau beri nafkah, maka dia boleh menerimanya. Mertua boleh. Ada ipar boleh. Menerima. Bahkan saudara pun asalkan bukan wajib nafkahnya, boleh. Tapi kalau menjadi wajib nafkahnya atas dia. Saya punya seorang adik perempuan yang sudah bersama saya. Nafkahnya saya tanggung bersama saya, saya ambil untuk hidup dengan saya. Maka saat itu pun dia tidak boleh menerima zakat tersebut. Intinya kuncinya, orang yang tidak wajib Anda memberi nafkah kepadanya, maka saat itu pun Anda boleh memberikan zakat kepada orang tersebut. Tapi kalau orang itu nafkahnya dibebankan kepada Anda, maka zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Mertua tidak wajib Anda beri nafkah. Orang tua wajib diberi nafkah oleh anak laki-laki. Tapi anak perempuan tidak. Kalau saya mempunyai seorang tua yang melarat, secara otomatis orang tua saya yang melarat jatuh nafkahnya kepada saya. Maka beliau-beliau tidak boleh menerima zakat karena hidup di bawah naungan saya. Tapi kalau saya punya saudari perempuan, maka orang tuanya yang melarat pun, orang tua saya yang melarat tidak jadi tanggungan adik perempuan saya atau kakak perempuan saya. Maka seandainya hendak memberikan zakat kepada orang yang tidak wajib dinafakai, maka zakat itu adalah sah. Bahkan perlu diperhatikan kalau orang ingin membayar zakat. Diutamakan adalah orang yang paling dekat tempat tinggalnya, tetangga. Dan di antara tetangga yang paling perlu diberi zakat adalah kerabat. Jadi kerabat itu perlu diutamakan dalam pemberian zakat. Anda mungkin orang kaya raya. Punya tetangga yang itu adalah saudara kerabat dekat. Kalau Anda tidak memberi zakat, siapa yang memberi zakat? Mungkin. Orang pada berkata, ini saudaranya orang kaya nih. Jadi orang lain tidak peduli dengan saudara Anda. Sudah begitu Anda ternyata tidak membayar zakat kepadanya. Maka di dalam Islam diperhatikan naklus zakat, memindah zakat ke tempat yang jauh itu tidak diperkenankan menurut jumhur ulama. Kecuali riwayat madhab dari Imam Malik dan sebagainya. Kemudian dari madhab kita Imam Syafi'i sebagian ulama mengatakan bahwa boleh dipindah zakat untuk sebuah kepentingan. Jadi kalau anda orang Cirebon, tidaknya zakat berikan Cirebon dan sekitarnya. Jangan anda pindah ke Surabaya sana zakat. Baik, itu zakat. Kenapa? Tujuannya untuk kita lebih peduli kepada tetangga, khususnya kerabat. Bahkan perlu diperhatikan kerabat. televisiun itu apakah maksiat? Hati-hati ilmu itu tidak hanya sekedar kita jiplak dari sebuah kitab fikih. Di dalam kitab fikih disebutkan bahasanya itu di televisi itu bukan gambar sesungguhnya. Ini adalah ulama-ulama picisan yang merusak umat. Jadi digambarkan dalam kitab fikih. Kalau ada seseorang bersumpah Demi Allah aku tidak mau melihat rembulan. Demi Allah kalau aku melihat rembulan maka istri, kalau ada orang mengatakan kalau aku melihat rembulan maka istriku tercerai. Rupanya dia melihat rembulan tapi caranya pakai cermin. Nah, kelihatan tapi lewat cer cermin. Maka istrinya tidak tercerai. Karena dia tidak melihat rembulan secara langsung. Berarti ini tidak sungguh-sungguh. Baik, kalau orang berkata, jika aku melihat perempuan di sana, maka istriku tercerai. Rupanya dia melihat perempuan dengan kaca. ini, Maka istrinya tidak tercerai. Ini kasusnya adalah seperti itu. Jadi karena ini bukan sesungguhnya, tapi ini pantulan daripada cermin. Setelah itu ada orang mengatakan bahwasanya, jadi kalau kita melihat perempuan telanjang pakai kaca begini nggak apa-apa karena nggak sesungguhnya ini kan kurang ajar. Jadi suruh perempuan telanjang di sana saya akan melihat lewat kaca begini. nggak apa-apa. Karena apa? Bukan yang sesungguhnya. Sampai derajat melihat film porno pun nggak apa-apa. Karena apa? Tidak sesungguhnya. Ini adalah ulama sakit ini. Dan ini ada fatwa di pondok-pondok itu ada. Orang yang memang hobinya melihat sesuatu yang nggak benar, makanya dia fatwanya nggak benar. Lihat. Jadi di televisi itu nggak sesungguhnya, nggak apa-apa. Itu gambar nggak sesungguhnya, nggak ada sesungguhnya. Ini musibah fatwa-fatwa macam dan ada. Barangkali ada di antara kita mendengar Bahsul Masail sampai berantem itu kitabnya dibanting-banting itu. Dua nggak sesungguhnya, nggak apa-apa. Innalillah. Lah kok tega? Bayangin seorang ustad baik sambil menikmati film yang nggak karu-karuan. Uh, bagus. Kira-kira gimana itu? Sadar akhlak. Pantas atau tidak? Kan begitu. Terang-terangan lihat. Kalau ada orang seorang ustaz melihat secara sembunyi, itu sembunyi urusannya dengan Allah sembunyi. Tapi kalau terang-terangan pantas atau tidak? Ya orang malu lihat, biarpun tidak sungguh-sungguh itu. Maka harus diperhatikan. Bagaimana dengan televisi? Biarpun itu gambar ketahuilah. Itu juga akan merusak hati kita. Mulai dari melihat bentuk-bentuk auratnya, Apalagi itu yang disoteng di film-film itu sudah didandan semuanya, dipoles semuanya, macam-macam. Maka itu akan merusak hati kita. Merusak hayalan-hayalan kita. Merusak pikiran kita. Maka itu adalah bentuk maksiat. Bentuk maksiat. Apakah bagaimana tobat kita di saat kita melihat-lihat yang semacam itu? Pokoknya jangan dikatakan tobatnya lah, jangan dikatakan itu gak apa-apa. Itu aja dulu. Bayangkan kita lihat aurat, Sampai dikatakan oleh para ulama, melihat sesuatu dengan syahwat itu adalah haram. Biarpun itu tembok yang dilihat. Orang lihat tembok syahwat, nggak boleh lagi ngelihat tembok. Karena intinya apa membangkitkan syah syahwat. Kemudian ada orang berkata, enggak, saya biasa melihat film-film begitu, saya nggak syahwat kok. Oh, dia itu orang gila. Masa ngelihat begitu gak sahwat? Sakit tuh. Saya biasa melihat perempuan gak sahwat tuh. Laki-laki bilang begitu. Nah, ya udah sakit ya. Kalau sakit gila, kalau gila maklum dia gak wajib sholat orang gila. <laughs> Orang gila dia. Lah kok bisa laki-laki normal lihat perempuan telanjang gak sahwat itu? Kan sakit ya. Bahkan dengan anak berhujah, sahwat tuh gara-gara sering ditutup-tutup itu dia. Kalau ditutup-tutupi maka bangkit syahwat dan sebagainya. Nah, itu orang sakit benar-benar sakit. Maka ketahuilah televisi dan sebagainya. Sadar atau tidak sadar Anda semua, ada hal-hal yang merusak pikiran kita, khayalan kita. Bisa saja seorang yang hanya sering melihat menyaksikan di televisi kecantikan-kecantikan wanita yang ada di situ, mungkin dengan dandanan yang minim dan sebagainya. Ah, akhirnya bisa saja kebayang istrinya, ya Allah, nasib benar aku punya istri kayak begitu rusak hatinya makanya banyak kepikiran-kepikiran lihat menghayalkan sesuatu yang yang tidak ada pada istrinya dan itu kerusakan hati jadi melihat televisi yang di situ memamerkan sesuatu yang mohon maaf ya karena televisinya bukan islami kalau televisi islami kan dihindari itu semuanya maka semoga Allah mudahkan kita untuk punya televisi islami amin yang nasional. Kami bercita-cita itu. Semoga kita punya televisi islami nasional. Tayangan 24 jam tidak ada muka aurat, tidak ada ini. Antara nasyid lagu islami ceramah dan petuah-petuah, apakah kesehatan dan sebagainya. Tidak akan aurat dibuka. Tidak akan membangkitkan syahwat. Tidak akan merusak hati-hati orang. Kita ingin seperti itu. Dan Allah Maha Kuasa. Tidak ada sulit bagi Allah tapi kita harus tetap berusaha ke sana. Bercita-cita kami ingin punya televisi nasional yang bisa membantu umat Islam ini untuk punya hiburan tapi hiburan yang positif. Tobatnya bagaimana? Ini termasuk tobat saya itu. Saya ingin tobat dengan cara saya ingin punya televisi Islam itu tobat. <laughs> Ada tobat jadi bercita-cita ya Allah, saya ingin punya televisi Islam. Dan kalau sudah ada televisi Islami tidak ada tawaran lagi bagi kaum muslimin. Kecuali wajib mengambil channel televisi Islami. Kemudian tobatnya apalagi cukup istighfar. Eh istighfar tidak cukup. Sementara besok pagi harinya kita rusak lagi. Kita harus menghindar dari acara-acara yang tidak baik. Mungkin kita bisa pilih dan pilah di antara acara-acara itu. Ambil berita-berita. Ambil cerita pagi pengajian. Ambil acara kesehatan. Kalau sudah acara hiburan dan sebagainya kita hindari. Karena situ banyak merusak. Jadi tobat itu harus ada perubahan dong. Ada orang tobat di siang harinya melakukan kemaksiatan, malam tobat. Besok maksiat lagi, malam tobat. Enggak niat tobat itu. Lalu bagaimana apakah kita menghindari dari televisi? Memang kalau bisa kita menghindar dari televisi dengan acara-acara yang merusak itu. Tapi zaman-zaman sudah umum orang dengan televisi, maka sekarang jika ada bandang banjir, maka jangan membuat bendungan. Kita tidak akan mampu. Kita akan perang dengan anak-anak kita langsung kalau kita stop urusan televisi. Rebut dengan anak-anak kita yang sudah biasa dengan televisi. Maka caranya apa? Buatkan aliran. Kalau ada banjir, kalau kita bendung, Banjir itu kita gambarkan kata guru kami. Kalau sudah ada banjir, jangan membuat bendungan. Akan jebol. Tapi kalau sudah banjir, membuat aliran-aliran air agar benar, agar lancar. Artinya, di saat zaman rusak kayak begini, mau tidak mau sekarang rumah harus ada televisinya. Memang kalau bisa, jangan ada televisi. Tapi kalau sekarang zamannya zaman umum orang punya televisi, sekarang membuat peraturan di rumah. Mana acara-acara yang boleh ditonton? Dan insya Allah kalau anak dididik dengan benar, nggak ada masalah. Dididik dengan benar. Dari awal mau beli televisi janji. Nah, yang boleh dilihat acara begini. Jam begini sampai jam segini tutup. Ramadan tutup semuanya. Ramadan skakel apa cop itu sudah dicelpas semuanya. Dan televisi boleh dinyalakan mulai jam misalnya 9, 10. Berita. Mulai maghrib ibadah. Sampai jam 8, jam 9 tidak boleh misalnya. Siang hanya satu jam saja acara-acara apa. Lah kalau kita di rumah membuat peraturan semacam ini, dipatuhi asalkan benar kita. Jangan sampai melarang anak tapi ibunya nonton. Musibah. Semuanya harus berjuang, ketahuilah, ingin selamat. Dan insya Allah seperti itu, benar anak-anak kita akan terdidik dengan tontonan-tontonan yang baik, tontonan-tontonan yang bermanfaat. Tobatnya seperti itu, gak cukup istighfar dok. Tapi upaya kita membuat di rumah kita, mereka, anak-anak kita, keluarga kita akan nonton satu tontonan yang baik. Seorang wanita istihadah. Istihadah tetap wajib sholat dan boleh sholat. Dan seorang istihadah tidak perlu mandi besar lagi. Orang istihadah itu tidak head. Dia hanya keluar darah seperti orang beser. Hanya di saat hendak melakukan sholat, maka dia harus berwudhu dengan wudhu yang baru. Dan sebelum berwudhu dia harus bersihkan tempat itu, lalu disumbat dengan sesuatu. Setelah disumbat, setelah masuk waktu sholat tentunya. Maka setelah disumbat, setelah masuk waktu sholat, berwudu, dan kemudian melakukan sholat. Dan puasa tetap wajib orang istihadah. Jadi orang istihadah tetap puasa dan puasanya sah. Nah sekarang apa sih istihadah? Ada ilmunya dong. Istihadah kayak apa? Ini ada fikih praktis, fikih headnya praktis yang pernah kami hadirkan. Dan kelihatannya harus, ini harus khusus adik-adik putri. Ini harus mengikuti diklat kapan nih. Insya Allah tim dakwah kita sudah pernah ngadakan pada waktu yang lama. Kita perlu ulang lagi, ada memahami head secara praktis. Hanya, hanya butuh waktu 30 menit kali dua plus 30 menit untuk tanya jawab. Kita paham masalah head. Kemudian setelah itu masalah nifas. Sangat gampang. Jadi istihadah sendiri ada rumusnya. Bukan setiap darah yang kadang-kadang tidak setiap kadang-kadang tidak tahu rumusnya memahami istihadah itu dari mana. Hanya pakai perkiraan tidak pakai ilmu. Jadi istihadah itu ada dua. Yang pertama istihadah ringan, yang kedua istihadah berat. Kalau ada orang head, waktu sudah habis. Had itu rumusnya lima. Kita harus tahu rumus yang lima itu faham. Darah had itu yang pertama adalah usia orang wanita tersebut di atas sembilan tahun. Kemudian darah yang keluar tidak boleh kurang dari 24 jam. Yang ketiga darah tidak lebih dari 15 hari. Yang keempat darah tidak didahului oleh kelahiran. Yang kelima darah harus didahului oleh suci 15 hari. Maka itu nanti akan keluar darah haid. Selagi melanggar salah satu dari lima ini, pasti masuk istihadoh. Kalau tidak istihadoh berat, istihadoh ringan. Jadi ada rumus istihadoh. Misalnya, seorang wanita keluar darah head 17 hari. Maka mana yang istihadoh dan mana yang darah head? Ini adalah kesalahan santri ngantuan. Langsung di, dihukumi bahwasanya istihadohnya dua hari, haidnya 15 hari. Itu salah cara menghitung, tidak semacam itu. Maka ini harus dipahami. Cara menghitungnya ada dua. Dikembalikan yang pertama dikembalikan kepada lemah kuatnya darah. Darah hitam dengan darah merah dibedakan. Maka nanti darah merahnya, darah hitamnya dianggap sebagai head, head darah merahnya bukan head. Tapi ini cara repot. Kita lupakan cara yang pertama ini. Cara yang kedua adalah dikembalikan kepada kebiasaan yang lalu. Jika darah seorang wanita keluar darah head selama 17 hari, maka mana hukuman, mana headnya dan mana istihadohnya? Maka dikembalikan kepada headnya pada bulan yang lalu. Jika head terakhirnya itu headnya adalah tujuh hari, maka dari tujuh belas hari, maka yang dihukumi head adalah hari-hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Setelahnya dihukumi istihadah. Jadi bukan seperti sebagian ustazah yang ngantuk tuh. 18 hari keluar darah gimana ustazah? 15 hari head, 3 hari istihadah. Itu adalah ustazah ngantuan. Itu salah. Maka nanti harus ada pelatihan head ringkas praktis. Sudah ada bukunya ya. Sudah ada bukunya bisa diambil, nanti bisa ngambil itu sudah ada belajar head praktis cukup dengan lima rumus ini dulu, tidak boleh membawa buku akan tapi bawa kertas kosong. Kalau kita ngajar head tidak boleh membawa buku. Biar konsentrasinya kepada omongan kita. Sebab kalau bawa buku biasanya kita menjelaskan capek-capek, dianya bawa buku. Maka kita tidak senang seperti itu. Jadi belajar head yang sangat singkat, rumusnya dahulu. Setelah orang paham rumus selesai. Obat, tidak pakai obat, waktu pil KB segala macam nggak ada urusannya. Yang penting rumus memahami haid dipegang, maka selesai akan paham orang tentang ilmu haid. Jadi orang istihadah tetap wajib sholat dan boleh digauli oleh suami dan dia boleh dia wajib berpuasa dan puasanya adalah sah, sholatnya adalah sah. Kemudian masalah fidyah di dalam puasa. Yang ada fidyah di dalam puasa itu Nanti ibu, sebentar lagi kita masuk bulan puasa. Biasanya kalau sudah mendekati puasa, kita akan sampaikan tentang puasa praktis. Ada bukunya kecil, sembilan hal yang membatalkan puasa. Dan sembilan orang yang boleh berbuka puasa. Dari sembilan orang yang boleh berbuka puasa, ternyata yang boleh membayar fidyah itu hanya ada empat orang. Yang pertama adalah orang tua renta. Hendak eh, pertama adalah orang sakit yang menurut dokter sakitnya tidak punya harapan sembuh. Seorang sakit di bulan Ramadan. Kata dokter, waduh. Sudah nunggu waktu saja. Maka orang tersebut tidak berpuasa. Karena menurut dokter adalah tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak berpuasa dan setiap harinya diganti dengan fitiah satu mut. 6,7 on. Tapi kalau anda sakit yang masih ada harapan sembuh, nggak boleh pakai fitiah. Ditunggu saja setelah sembuh, setelah sembuh nanti bayar puasa dengan mengkodok. Tapi yang pertama orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa karena orang sakit boleh berbuka. Di samping tidak berpuasa, maka karena dia tidak ada harapan untuk mengkodoknya, maka diganti dengan fitiah. Yang kedua adalah orang tua Sebab tua itu sebetulnya sama dengan orang sakit. Tua itu sakit yang gak ada obatnya. Kalau ada obat awet muda, ada yang banyak beli nanti itu. Jadi ya, orang tua itu sama dihukumi sebagai orang sakit. Adakah harapan muda lagi? Enggak ada. Makanya kalau orang tua enggak mampu berpuasa, dia boleh berbuka puasa dan di saat berbuka langsung dibayar. Kenapa? Satu mut boleh. Satu mut 6,7 on. Kemudian yang ketiga, adalah seorang wanita yang menyusui karena dia itu khawatir kepada janinnya saja. Dia hanya menyantai-nyantai. Bu, kok berbuka puasa? Iya kasihan dedeknya. Kalau ibu gimana? Kalau saya sih kuat-kuat aja. Ibu boleh berbuka puasa untuk menjaga janin. Tapi ingat, ibu wajib mengkodok yang pertama. Plus, ibu wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena ibu khawatir akan janinnya. Tapi kalau ibu khawatir akan diri sendiri, ibu kok buka puasa kenapa? Ih, kalau sudah anak saya nyusu tuh lapar bener. Maka ibu khawatir akan diri ibu sendiri, maka nanti setelah Ramadan ibu hanya wajib mengkodok saja, tidak wajib pakai fidyah. Sama orang hamil pun demikian. Kalau dia khawatir kepada janinnya saja, wajib kodok plus fidyah. Itu. Itu. Fidyah di dalam puasa. Kalau fitiah di dalam sholat, nggak ada. Saya sakit, nggak sholat. Bayarin fitiah ya, nggak ada. Orang mau mati tetap wajib sholat. Orang mau mati tetap wajib sholat. Kalau sholat itu ternyata sangat mudah. Kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Kalau sudah susah asalkan sholat dengan mengisyaratkan dengan matanya. Lalu mengisyaratkan dengan hatinya. Nggak ada alasan orang untuk tidak sholat. Baik. Tapi ternyata ada orang meninggal dunia, dia punya utang sholat. Jadi kalau sholat fidyah waktu hidup gak ada. Nanti orang kaya pada gak mau sholat, bayar sholat, bayar fidyah. Tolong saya bayar fidyah, duit saya banyak. Gak ada, gak boleh. Dan sengaja meninggalkan sholat, neraka, jahanam. Tapi mungkin ada orang, ya tidak melakukan sholat. Karena kebodohannya, karena gak ngerti, karena nggak ada yang menolong. Sehingga ia banyak meninggalkan sholat. Lalu meninggal dunia. Bagaimana hukumnya orang meninggal dunia punya utang sholat? Dan bagaimana orang meninggal dunia punya utang puasa, belum sempat membayar puasa, keburu mati. Beda antara puasa dengan sholat. Kalau sholat, itu pendapat ada tiga di sini. Kalau ada seorang meninggal dunia, punya utang sholat, maka sholat ya. Maka tidak usah dikodoi oleh ahli warisnya, dan tidak usah dibayarkan fidyah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini pendapat kuat juga. Kalau ada orang meninggal dunia, lalu dia punya utang sholat, maka wajib dibayarkan fidyah, disamakan dengan puasa. Wajib dibayarkan fidyah, diambilkan dari tarikahnya, peninggalannya, setiap kali sholat dibayarkan 6,7 on kepada fakir miskin. Pendapat yang ketiga adalah disolati oleh ahli warisnya dan ini pernah dilakukan oleh Imam As-Subuki rahimahullah taala. Jadi melakukan kodok dari ahli warisnya atau siapapun yang diizini oleh ahli warisnya. Ini tiga pendapat. Tapi pendapat yang paling dikukuhkan, yang paling kuat di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau orang meninggal dunia nggak usah difidyai, nggak usah juga dikodoi oleh ahli warisnya. Itu pendapat yang pertama. Kedua difidyai. Yang ketiga dikodoi, nggak pakai fidyah. Nah kalau puasa beda lagi. Kalau seorang punya utang puasa, dalam keadaan dia itu tidak punya kesempatan untuk membayarnya. Atau dia dia punya kesempatan untuk membayar tapi dia nggak membayarnya. Maka kalau ada orang punya utang puasa, maka di saat itu kalau meninggal dunia punya utang puasa, maka pendapat yang pertama dan dikukuhkan adalah dibayarkan fitiah. Dibayarkan fitiah. Setiap satu puasa ada 6,7 on. Nah, pendapat yang kedua hadis sahih. Pendapat yang kedua dikodoi oleh ahli warisnya. Jadi anda punya ibu yang meninggal atau anda punya orang tua meninggal punya utang puasa. Boleh ambil anda mengambil pendapat yang kedua, anda berpuasa untuk orang tua anda. Man mata wa alaihi siyabun yasum anhu waliyuhu. Kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, hendaknya ahli warisnya yang berpuasa mengkodoknya. Ini pendapat yang kedua di dalam madhab Imam Syafi'i. Baik, itu adalah masalah masalah puasa dan fitiah di dalam puasa. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara menghadapi suami yang segala sesuatunya mengeluh kepada orang tuanya? Misalnya saat ada masalah, saat sakit mengeluh kepada orang tuanya. Tentang usaha yang akhirnya sehingga buat perbedaan pendapat antara istri dan mertua. Akhirnya kadang menjadi kontra. Baik. Yang pertama, jika ada seorang suami mengadu kepada orang tuanya urusan sakit dan sebagainya, itu harus dikontrol dulu. Sebab mohon maaf, ada seorang istri yang tidak bisa mendengar suaminya sakit. Sehingga kalau istri suaminya ngomong sakit, langsung dia punya sakit tandingan dia. Saya juga sakit. Ada memang begitu. Jadi suami itu gak enak. Sampai kadang seorang suami itu merasa sakit, gak pernah mau ngomong sama istrinya. Ada model penyakit awas sebagai wanita jangan seperti itu. Anda harus jujur. Kalau perlu sakit ditutup-tutup dulu. Kadang-kadang kalau suaminya sakit langsung dia punya sakit tandingan. Sakit gini. Akhirnya sudah kalau begitu saya tidak ngomong. Kemarin sehat-sehat istri saya giliran saya ngomong sakit dia ikut-ikut sakit. Sehingga seorang suami malas ngomong sama istrinya. Mestinya ngasih semangat abang begini-begini. Tapi dia pura-pura sakit. Pengen manja dan sebagainya. Atau nggak senang suaminya manja malas. Anu. Akhirnya dianggap malas-malasan. Sehingga seorang suami bisa saja ngadu kepada orang tuanya. Saya sakit. Atau mungkin ngadu ke orang. Sampai ada seorang suami itu sakit tidak pernah ngomong kepada istrinya. Dia pergi berobat sendiri, pergi sendiri. Istrinya nggak tahu kalau sakit. Karena apa? Kalau diceritai istrinya itu langsung ya itu tadi. Istri mesti punya sakit tandingan dia. Tidak tahu bohong atau bagaimana, nggak paham. Maka lebih tidak usah, lebih baik tidak usah dikasih tahu. Hati-hati, ada model wanita-wanita begitu. itu Ngerepotkan itu hidupnya. Ya. Baik. Uh, urusan usaha, urusan usaha pun dia Bisa saja seorang istri memang tidak usah diajak musawarah. Nah ini kelihatannya kontra terus tadi. Berbeda pendapat, Ketahuilah wahai para istri, jika anda punya suami lalu bermusyawarah dengan orang lain, anda tidak boleh merasa ditinggalkan. Sebab banyak yang diketahui oleh suami, ternyata istri tidak boleh dengar. Problem misalnya. Sampai seorang suami itu jatuh bangkrut. Istrinya tidak tahu. Sebab apa? Kalau istri saya tahu tidak bakal kuat. Biar saya saya tanggung. Ada. Jadi ada sebagian suami yang sebetulnya tidak mengajak musyawarah istrinya bukan tidak percaya, akan tapi karena istrinya itu memang bukan layak untuk diajak musyawarah. Tidak bisa diajak musyawarah. Maka seorang suami lalu setiap diskusi dengan orang lain atau mungkin dengan mertuamanya. Maka anda sebagai seorang istri jangan mudah tersinggung. Tapi memang ada seorang lelaki yang tidak pernah menghargai istrinya. Itu musibah. Kita tidak tahu hakikatnya seperti apa ini pertanyaan. Apakah memang suaminya benar-benar lelaki yang tidak pernah menghargainya? Atau memang ini istrinya sensitif dia tuh. Kadang-kadang orang tua mertuanya itu ingin membantu menyelesaikan masalah. Sang menantu ini bilang, orang tua, mertua ikut campur urusan keluarga saya bu ya. Lalu orang tuanya membantu. Nak, kenapa nak kok seperti itu nak? Padahal mertuanya itu pengen tahu kalau anaknya punya utang mau dibayarin. Cuman dasar menantu nggak bener ikut campur. Suami yang mertuanya membantu dibilang ikut campur loh. Lah kalau orang tua kita nggak tahu gimana bakal membantu, orang tua tidak ikut campur. Memang dasar ada menantu sensitif kayak begini nih. Dikit-dikit cukup campur. Mertua saya, bu yang mertua saya selalu ikut campur. Apakah dalam mengurus keluarga itu bagaimana di mertua selalu ikut campur lihat. Kadang-kadang kalau ada orang ngomong gini saya cermati, ikut campur bagaimana, Bu? Setiap saya punya problem dengan suami saya pasti mertua ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu maksudnya bagaimana? Lalu mau menyelesaikan kan kenapa sih? Nah, menyelesaikan kok ikut-ikutan? Jadi ini adalah kadang sifat-sifat jelek kita sensitif suudon. Sama mertua suudon. Sama orang tua suudon. Biasanya sama mertua. Kalau sama orang tua sih nggak ada. Jarang. Mertua. Mertua ikut-ikut. Mertua ikut. Sehingga akhirnya dimusuhi. Abang itu pasti kalau punya masalah langsung ke abahnya. Abahnya, abahnya. Ini. Tidak perlu sensitif. Mungkin dia bermusyawarah ingin cari solusi. Jadi tolonglah jangan menjadi manusia-manusia sensitif ya. Mudah emosi, mudah marah dan sebagainya. Merasa ditinggal, aku perempuan tidak dianggap. Bukan dianggap, kadang sebagian para suami itu menghindar dari bermusyawarah dengan istrinya. Kalau mungkin kelemahan fisik istrinya. Mungkin. Kelemahan fisiknya tidak bisa mendengar kayak begitu. Atau mungkin istrinya tidak punya ide-ide bisnis. Sehingga tidak perlu diajak musyawarah. Cukup menerima duit saja. Kan lebih enak, nggak usah susah-susah. Cuman memang ada seorang suami yang memang tidak menganggap istrinya ada. Jadi bermusyawarah tidak. Apalagi dengar perkataan Sayyidina Umar. Yang dipalsukan. Padahal Sayyidina Umar tidak pernah ngomong begitu. Syawiruhuna wa khalifuhuna. Ini sebagian ustadz itu berkata, ajaklah musyawarah istrimu. Dan langgar itu semua. Jangan didengar. Sayyidina Umar tidak pernah ngomong gitu. Dengar istrimu. Barangkali dia punya pendapat. Sayyidina Rasulullah pernah minta pendapat kepada Sayyidah Maimunah suatu ketika. Apakah aku potong rambut atau tidak? Ceritanya waktu mau tahallul, Sayyidina Rasulullah tidak mau tahallul. Padahal diperintahkan oleh Allah agar para jamaah ini tahallul sahabat. Rupanya para sahabat Nabi tidak mau tahallul, motong rambut. Lalu Rasulullah masuk ke perkemahan. Berkata kepada istrinya, Sahabat-sahabatku tidak mau tahallul. Apa yang harus aku lakukan wahai Maimunah? Rupanya para sahabat Nabi tidak mau tahallul itu bukan karena melanggar Nabi. Karena Nabi sendiri belum tahallul. Jangan-jangan dia tahallul, Nabi Muhammad, mereka tahallul, Nabi Muhammad melanjutkan hajinya. Kata Maimunah, Ya Rasulullah, engkau tahallul dulu, potong rambut, nanti niscaya mereka akan ngikut potong semuanya. Benar Rasulullah ke depan, waktu itu dipotong rambutnya, semuanya ngikut. Lihat, pendapat siapa ini? Pendapat seorang istri. Hargai istri. Dia bukan patung. Siapa mau nikah dengan patung? Tidak nah, ada mau menikah dengan patung. Dia juga kadang punya ide lebih hebat dari kita. Dari seorang suami. Baik, itu saja. Semoga semuanya baik-baik. Dalam rumah tangganya baik. Komunikasi yang baik antara suami istri. Apakah Torekoh wa Alawi? ya. Alawiyah. Iya, Torekoh Alawiyah adalah Torekoh yang sambung sampai Nabi SAW. Biasanya dibawa oleh para habaib dan orang yang sambung kepada habaib ini alawi Alawiyah. Termasuk mengamalkan Ratibul Haddad, Ratibul atas itu adalah salah satu amalan Toriko Alawiyah. Dan kemudian Toriko Alawiyah ini adalah mereka tidak disentralkan kepada tokoh-tokoh tertentu dengan sistem torekoh-torekoh apa kemursitan-kemursitan akan tapi cukup mengambil ijazah bisa mengamalkannya dan itu sama maknanya sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengikuti torekoh Ba'alawi Kisahnya adalah munculnya Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan sebagainya itu adalah jauh setelah datangnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Akan tapi lihat, mereka para para torekoh-torekoh Alawiyin, mereka punya sanad kepada Imam Syafi'i. Sebab Alawiyin yang ada di Hadramut, torekoh Ba'alawi atau Alawiyin, Alawiyah yang ada di Hadramut, mereka sanad ilmunya kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Justru di bawahnya Imam Syafi'i. Jadi Alawiyin rata-rata mereka adalah madhabnya Imam Syafi'i. Jadi secara fikih ikut Imam Syafi'i. Dan artinya, Tariqah amalan Alawiyin tidak lepas, itu juga amalan para imah terdahulu. Jadi sebetulnya begini loh, Tariqah itu. Tariqah itu adalah seorang alim fadil yang sampai kepada Allah. Katakanlah beliau adalah seorang wali. Dan dicermati oleh muridnya bagaimana mereka bisa mendapatkan pangkat kemuliaan dari Allah menjadi wali Dicermati oleh muridnya karena punya amalan-amalan tertentu. Dan amalan itu pasti dari Nabi. Qadiriyah, si Abdul Qadir Al-Jilani. Abad keempat. Masuk ke abad kelima kalau tidak, si Abdul Qadir Al-Jilani. Karena si Abdul Qadir Al-Jilani madhabnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan fatwa dengan dua madhab, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad. Lihat, si Abdul Al-Qadir Al-Jilani itu mempunyai amalan Sampai beliau menjadi waliullah. Dan amalannya dinukil oleh para muridnya. Dan diamalkan, diamalkan, diamalkan, diamalkan. Makanya itu adalah tarikah. Semuanya nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tarikah alawiyah, tarikah khotiriyah, tarikah naqsyabandiyah. Semuanya itu adalah nyambung kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para imam madhahibul arba'ah. Mereka adalah punya manhaj sambung kepada Allah. Akan tapi mereka itu sebelum datangnya imam-imam tarikah itu. Lah apakah imam tarekat itu adalah mengada-ada? Oh tidak. Yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu bisa saja lebih banyak daripada yang dilakukan oleh imam tarekat. Karena Imam Syafi'i juga wali besar lihat. Kalau kita mengatakan Syekh Abdul Qadir Jani adalah kutub Imam Syafi'i lebih kutub juga. Imam Ahmad bin Hanbal lebih kutub. Cuman mereka lebih menonjol sisi ilmunya, maka tidak lebih tidak tidak tampak karomat-karomat yang lainnya. Karomatnya Imam Ahmad bin Hambal itu apa? Punya penerus Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kurang apa? Zabdul Qadir mazhabnya Imam Hambali lihat. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang amat besar ternyata mereka beliau mengatakan aku pengikutnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Lihat kurang apa? Karena Ali Abdul Abdul Qadir Jari mazhabnya Imam Ahmad. Jadi para a'i, para guru-guru tarekat setelah itu semuanya adalah mengikuti a'immah arba'ah. Kalau tidak Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau tidak Imam Abu Hanifah, Imam Imam Malik. Jadi mereka mengikuti para a'immah arba'ah. Jangan dibalik. Jadi manhajnya Syekh Abdul Qadir Jalani benar karena mereka mengikuti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok di Majlis Al-Bahjah Sabtu pagi, Ahad pagi. Dan jangan lupa mohon diinformasikan stasiun radio kita pindah yang di Cirebon di 92,9. Tapi insya Allah dalam 2-3 hari ini, seminggu ini insya Allah sudah terdengar lagi suara radioku 92,9 yang bakal didengar 92,9 itu nanti berbes Cirebon karena kita besarkan hari ini berbes Cirebon Indramayu Indramayu akan bisa Indramayu dan Sumedang nanti ada satu lagi radioku 104,8 yang hari ini sudah didengar orang yang ke kota sana ke kota, ke Dawung, ke sana itu sudah bisa mendengar radioku 104,8 ini dari Kuningan. Jangkauannya ini adalah 13 kota, mulai dari Cirebon bagian kota, Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, sampai Batang, kemudian naik ke Ciamis, Majenang dan Purwokerto seterusnya dan juga Majalengka Selatan itu nanti bisa terjangkau dengan radioku yang dua. Jadi radioku jadi waktu berhenti sebenar radioku itu tidur sebentar, rupanya cari kawan. Akhirnya keluar muncul jadi dua radiokunya. Insya Allah nanti. Jadi jangan khawatir insya Allah. Kita yakin itu kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan satu stasiun radio untuk dakwah dengan jangkauan yang amat luas sekali, yaitu bisa menjangkau 13 kota. Dan ini adalah kemurahan dari Allah. Kita tidak usah repot-repot dikirim oleh Allah seperti itu. 104,8 itu sana kota, terus ke arah Purwokerto, ke arah uh, Pemalang. Tapi yang 92,9 menggantikan Posisi 95,5. Sekarang masih dirakit, masih diproses karena akan kita besarkan wattnya tidak seperti dulu. Kalau dulu jangkauannya hanya seperti itu akan kita lipat gandakan dua kali atau tiga kali lipat besarnya yang kemarin itu insya Allah lebih besar lagi dan akan lebih terdengar kemana-mana 92,9 itu cerbon. 104,8 di Kuningan ini saja makanya kita minta doa kita perlu tanah untuk pembangunan studio di Kuningan. Ada tanah yang dijual strategis dan bagus untuk markas dakwah. E, luasnya tidak besar sih, cuman kiri kanannya insya Allah semoga bisa kembali juga. Tapi mula-mula di pinggir jalan kita akan memberi tanah tidak gede cuman 250 juta. Kalau di hadapan Allah jangan ngomong gede kayak gitu tuh, mah kecil. 250 juta untuk pembelian tanah dan ini perlu cepat karena kita berebut dengan orang di luar Islam. Di luar Islam juga berebut karena ini markas yang sangat tepat untuk untuk untuk untuk dakwah. Maka kita akan membeli tempat itu, nanti akan kita bangun studio yang bagus, yang mewah sehingga bisa untuk syiar, orang datang situ nyaman dan suaranya pun ada di 13 kota. Mohon didoakan nanti Fatihah saja khusus untuk itu. Semoga Allah mengirim orang bisa membayarnya Biarpun tidak membayar utuh, barangkali ada membantu sedikit-sedikit akan kita kumpulkan. Karena tadi malam kita umumkan pagi hari, sudah terkumpul berapa itu. Jadi tinggal menunggu yang lainnya, insya Allah mohon didoakan. Semoga Allah mengirim orang-orang soleh. Ibu mendoakan tok pahalanya dapat nanti. Nah, doain tok. Pengen doa atau pengen sekali akan ada duit. Kalau tidak punya duit, ya Allah semoga beri aku duit biar saya bisa bantu ya Allah. <laughs> beri aku duit biar saya bantu. Baik, itu kita berdoa, kita baca fatihah sekali. Semoga pembelian tanah itu secepatnya terbeli. dan menjadi milik tim dakwah sehingga mudah untuk berdakwah menyebarkan syariat kasihmu Nabi Muhammad ya Allah berikan kemudahan kirim orang-orang soleh kirim ahli surga untuk menyelesaikan urusan tanah ini kirim ahli surga kirim ahli surga kirim orang ikhlas ya Allah Al-Fatihah Alhamdulillahirobbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin alamin Iyyaka alhamdulillah wa iyyaka aku diakan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Kami mohon bersihkan hati kami ya Allah dari segala macam yang menjadikan sebab engkau murkai Allah. Bersihkan hati kami dari kekotorannya ya Allah. Dengki di hati kami, kesombongan di hati kami, riak di hati kami, dendam di hati kami hapus ya Allah wahai dat yang membersihkan hati, wahai dat yang merubah-rubah hati. Ya Allah keluarga kami, orang tua kami, semuanya yang bersama kami bersihkan hati mereka ya Allah. Jadikan hati kami hati yang salim, hati yang selamat ya Allah, hati yang layak Engkau pandang ya Allah. Hati yang layak engkau lihat, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan anggota tubuh kami dari segala kemungkaran. Ya Allah, angjaukan anggota tubuh kami dari segala kemungkaran, dari segala yang menjadikan sebab kami hina di dunia dan di akhirat. Ampuni kami semua, Ya Allah. Ampuni kami semua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemungkaran. Jauhkan kami, Ya Allah, dari makan makanan yang haram. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga lidah kami dari mengucapkan yang haram. Jaga anggota tubuh kami. Ya Allah, dari melakukan yang haram. Sungguh engkau maha tahu tentang kami. Ya Allah, Dat yang maha mulia. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, dari segala kemaksiatan. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Jauhkan mata kami dari melihat, Ya Allah, yang membangkitkan syahwat-syahwat kami, Ya Allah. Hindarkan, Ya Allah, dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Hindarkan dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Ya Allah persulitlah jalan kami menuju kemaksiatan Ya Allah Persulit jalan kami menuju kemaksiatan Ya Allah Persulit jalan kami menuju kemaksiatan Ya Allah Dan mudahkanlah jalan kami menuju kebaikan Ya Allah Dan kirimkan ke tempat kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Yang tulus ya Allah untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Pelebaran tanah, pembangunan pesantren, memperluas dakwah ya Pembelian tanah ya Allah untuk studio radio ya Allah. Dan engkau maha tahu ya Allah. Ya Allah muliakan siapapun yang berjuang dengan kami ya Allah. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan ya Allah. Kami tidak rela jika ada satu dari mereka yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami kami yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat mulia di dunia dan di akhirat mulia di dunia dan di akhirat berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah panjangkan umur kami semua dalam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 Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.